Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan Muqarrar fi Tauhid. Masih tentang nawaqidul Islam. Sekarang an-naqid as-sani. Pembatal yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa alaihim kafara ijma'an. Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah para eh, apa perantara di mana dia meminta memohon kepada para perantara itu dan memohon kepada mereka syafaat dan dia bertawakal terhadap mereka maka orang itu kafir berdasarkan ijma. orang yang Eh, dia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Dia tidak minta langsung kepada Allah, tapi minta lewat perantara itu. Datang ke kuburan yang dianggap soleh, itu kan. Dia minta kepada syekh yang dimakbur itu, yang dikubur itu, syekh memintakan uh, eh, ini kepada Allah. Jadi meminta uh, meminta kepada orang itu yang dikubur supaya menjadi dia yang memintakan permohonan orang itu kepada Allah. Makanya minta kepada mayit, walaupun memintanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup, itu tetap syirik. Itu orang minta doa kan, kepada yang sudah mati. Itu syirik. Syirik. Dia minta kepada yang, karena yang mati sudah apa, terputus itu. Dan orang tidak mungkin meminta kepada yang sudah mati sesuatu apapun kecuali atas dasar keyakinan kan. Tidak mungkin kan orang meminta tahu orang itu sudah mati terus meminta sesuatu kecil punya keyakinan orang itu apa memiliki iya gitu jadi e, itu menjadikan perantara jadi dia bersandar minta syafaat kepada perantara tersebut maka orang semacam ini kafir berdasarkan ijma هذا الناقض min أكثر nawaqidi وقوعا wa eh, Eh, Kotoran alal mar'i. Pembatal ini termasuk yang paling sering terjadi dan paling berbahaya atas orang. Kenapa? Lianna kasiran mimman yatasamma bil bismil Islam wa huwa la ya'riful Islama, wa la haqiqatahu ja'ala bainahu wa bainallahi jalla wa ja'ala wa jalla waala ala wasaita yad'uhum likashfil mulimati wa ighasatil wa ighasatil luhufati wa tafrijil kurubati uh, karena banyak orang yang mengaku muslim aku muslim sedangkan dia itu tidak mengenal Islam dan tidak mengenal hakikat Islam orang yang mengaku Islam ini apa yang tidak mengenal Islam dan hakikatnya, dia menjadikan antara diri dengan Allah perantara-perantara yang dimana dia minta kepada perantara tersebut apa untuk melenyapkan segala kesulitan, menolong dalam kesusahan, melenyapkan segala kegentingan. Wahaula kuffarun bi ijma'il muslimin. Mereka itu kafir berdasarkan ijma kaum muslimin. Kenapa? Li'anna Allah jalla wa ala ma khalaqal jinna wal insa illa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada kepada aku. Jadi orang uh, ya seperti realita orang-orang kuburion kan mereka anggapan bahwa kami ini orang kotor. Syekh yang dikubur ini apa? Wali Allah, dia orang suci dekat dengan Allah. Uh, Allah Maha Suci, orang kotor semacam kami ini kata mereka. Tidak layak minta kepada Allah yang Maha Suci. Tidak mungkin diijabah. Tapi kalau yang memintanya itu Syekh yang uh, yang soleh itu, tentu diijabah. Kalau orang semacam ini, kak kami, kata mereka, adalah tidak layak. Sebagaimana kita juga kalau butuh kepada raja tidak minta lewat eh, tidak lewat langsung kepada raja tapi lewat orang yang dekat dengan raja. Ini di sini dia mengkiaskan Allah dengan raja beda. Raja itu Allah tidak but Allah mengetahui segala hajat makhluknya. Kalau raja tahu nggak hajat rakyatnya? Tidak. Tidak bisa kan dikiaskan. Terus Allah tidak butuh kepada wasaid perantara itu. Kalau raja butuh nggak kepada penggawa? Butuh. Makanya memberikan apa? Eh, permintaannya kenapa dia butuh kepada eh, pejabat-pejabatnya itu. Sedangkan Allah tidak membutuhkan. Makanya mengkiaskan e, tadi meminta perantaran e, apa e, orang yang dekat dengan, dengan raja dengan orang yang tadi dia orang soleh itu apa? Tidak tidak sama itu kan. Itu sama dengan apa? menyamakan Allah dengan dengan makhluk. Sedangkan faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yarjuhum wa yas'al wa yas'aluhumul hawaija faqad asyraka billahi. Rasul itu barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah para per, pe, apa perantara di mana dia meminta kepada perantara-perantara tersebut, dia berharap kepada mereka dan meminta kepada mereka segala hajat, maka dia telah menyekutukan Allah. Wala farqa bainahu wa bainal musyrikin alladzina ba'asal ba'asa ilaihim nabiyyana Muhammad nabiyyana alladzina bu'isa ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perbedaan antara orang tadi gitu kan dengan orang-orang musyrik yang mana Rasulullah SAW diutus kepada kepada mereka. Di mana Allah mengatakan tentang orang-orang musyrik yang mana Rasulullah diutus kepada mereka, "Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Ingatlah, seluruh ad-din ketundukan yang murni itu hanya milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan awliya sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan, kami tidak mengibadati mereka itu kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Ini apa perantara itu kan? Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Di sini mereka alasannya apa? E, mereka menganggap perbuatan mereka syirik ini sebagai bentuk takarub. Jadi justru orang musyrik itu mereka selain selain berbuat syirik, mereka juga menganggap syirik sebagai ibadah kepada Allah. Berarti kan menghalalkannya kan? berbuat menghalalkannya terus apa menganggap itu sebagai ibadah itu namanya takwil mereka melakukan kemusikan karena takwil nah seperti orang-orang yang zaman sekarang ketika ingin menegakkan Islam dengan sistem demokrasi mereka masuk ke dalamnya dengan menjadikan sebagai sarana bahkan menganggap sebagai apa bentuk ibadah itu sama dengan orang musyrik dahulu itu kan mereka menjadikan syirik sebagai ibadah. Makanya Allah mengatakan apa di ujung ayat sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta, dusta. Kan mereka anggapannya ingin mengagungkan Allah dengan eh, menjadikan perantara ini sebagai orang yang masuk dalam sistem demokrasi ingin mengagungkan syariat. Tapi kata Allah dusta. Kenapa dusta? Kalau seandainya ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti cara yang telah Allah gariskan? Mereka apa? Tidak mengagungkan Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti tauhid? Kalau ingin menegakkan syariat, kenapa tidak pakai jalur yang syar'i? Berarti mereka sebenarnya tidak mengagungkan Allah. Terus kafar sangat kafir. Kan kafir, kan kafar itu sigot mubalaghah alamul kan alam ya. itu namanya sigot mubalago maksudnya sangat itu kan orang orang alim alim tapi kalau alama orang sangat alim alim orang mengetahui tapi alam namanya Allah alamul guyub gitu kan jadi itu namanya sigot mubalago seperti uh, apa eh, kazib dusta kan? Kazab. Ya. Apa? Udah melekat kan kalau sering sering dusta jadi apa? Jadi kazab. Saya lama al-kazab nggak sebut al-kazib. Al-kazib paling sekali ya. Tapi kalau udah kazab pun dusta, jadi sifat gitu. Makanya kafar itu apa sangat kafir berlapis-lapis kekafirannya. Nah ini e, pembatal yang ketiga jadi menjadikan per, e, eh, kedua pembatal kedua adalah menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah di mana dia mohon mengharap kepada perantara tersebut. Orang semacam ini apa? Fir berdasarkan ijma para para ulama. Allah tidak membutuhkan apa? Perantara. Makanya Allah mengatakan udhuni astajib lakum. Mohonlah kalian kepada aku, tentu aku akan memperkenankan permohonan. Kalian tidak butuh perantara. Makanya uh, Ibn Taimiyah dalam kitab apa uh, apa uh, apa namanya al, tentang al wasilah. Wasilah itu ada dua. Wasilah yang syirik seperti ini. Wasilah yang kedua adalah manusia tidak tahu syariat Allah kecuali lewat perantara Nabi kan. Makanya Allah mengutus apa? rasul dan nabi untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Orang yang me me meyakini was was apa perantara semacam ini adalah memang harus. Tapi kalau orang yang oh, perantara maksudnya manusia itu ketika minta kepada Allah mesti lewat perantara itu yang disebut syirik itu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.